Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembacaan hadis-hadis yang ada di yang ada di yang ada di kitab Bulughul Maram. <clears throat> kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Terakhir pertemuan kita kita telah membacakan hadis yang berkaitan dengan bejana orang-orang kafir. berkaitan dengan bejana orang-orang kafir. Di mana dari hadis Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu qaal, "Qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitab. Apa na'kulu fi aniyatihim?" Qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faqtiluha wa kulu fiha. Uh, sebelumnya sebagaimana yang sudah selalu kita ingatkan pada setiap kajian bahwasanya apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam dari hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam <clears throat> tatkala kita membacanya ini satu satu keajaiban ya bagaimana sabda Nabi sallallahu bisa seperti ini tatkala kita membaca sabda An Nabi alaihi assalatu wassalam atau tatkala kita membaca sejarah-sejarah tentang beliau alaihi assalatu wassalam sepertinya sejarah itu atau sabda itu baru saja kita dengar atau dia adalah sejarah, sejarah yang hidup dan suatu sabda yang hidup yang tatkala kita baca sepertinya ini sabda adalah sesuatu yang baru ya sesuatu yang masih hidup yang kita rasakan karena itu ini merupakan satu keistimewaan yang Allah letakkan untuk agama kita agama Islam di mana seluruh sabda Nabi alaihi wasallam yang disabdakan oleh beliau alaihi wasallam bisa kita nikmati bagaimana tatkala membacanya kita sepertinya e, merasakan bahwa Nabi saw alaihi wasallam <clears throat> Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sepertinya masih hidup di kalangan kita. Bahkan tatkala kita mempelajari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu juga. Bagaimana tatkala kita melihat perjuangan Nabi Alaihi Wasallam, kadangkala seorang Muslim yang menghayati akan sejarah Nabi Alaihi Wasallam, kadangkala dia dia bisa menangis dengan membaca sejarah Nabi Alaihi Wasallam. Jadi dia sepertinya hidup sebagaimana hidupnya Nabi Alaihi Wasallam. Dia seperti hidup tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup apalagi tatkala kita melihat bagaimana akhir-akhir daripada masa kehidupan beliau alaihi assalatu wassalam bagaimana kesedihan yang dialami oleh para sahabat sehingga akhirnya tidak ada seorang pun tidak ada seorang muslim pun yang cinta kepada Allah dan Rasulnya kecuali tatkala membaca sejarah itu pasti akan meneteskan air mata ikhwani wa akhwati azan ya Allah iyyakum jami'a jadi tatkala kita membaca hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam kita merasa sepertinya Nabi itu masih berada di hadapan kita dan kita yakin bahwasanya Eh, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa kita sampai yakin bahwa Nabi sepertinya ada di hadapan kita? <clears throat> Karena sabda-sabda beliau alaihi salatu wassalam sampai kepada kita dengan jalan yang bisa dipercaya. Dalam artian seluruh sabda Nabi alaihi salatu wassalam sudah dipastikan bahwasanya itu memang benar-benar dari beliau alaihi salatu wassalam. Jadi memang sudah dipastikan. Beda dengan mungkin agama-agama yang lain. Biasanya agama yang lain <clears throat> seperti misalnya Nasara mengatakan bahwa ini perkataan Isa putra Maryam kata mereka Isa putra Maryam perkataan Nabi Allah bernama Isa atau perkataan Musa atau perkataan murid-muridnya akan tapi perkataan ini sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan apakah benar Isa mengatakan demikian atau tidak akan tapi Islam seluruh sabda Nabi alaihi wasallam bisa dipastikan itu adalah benar-benar perkataan siapa Rasulullah SAW. Karena itu seorang muslim terkala membacanya yakin bahwasanya itu benar-benar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau seandainya hal itu telah sampai kepada kita melalui dua kitab terkenal yaitu Sahih Bukhari <clears throat> dan Muslim. Dan terkala dengan penukilan yang lain daripada ulama ahli hadis maka itu memiliki cara yang disepakati oleh seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah sudah merupakan satu kaidah baku yang sudah ijma ulama ahli sunnah wal jamaah bahwasanya tatkala ada satu perkataan yang disebutkan kepada Nabi SAW maka para ulama hadis memeriksanya dengan kaidah-kaidah tertentu maka tatkala hadis ini sudah selamat daripada pemeriksaan maka sudah dipastikanlah bahwasanya hadis ini memang benar-benar sebagai sabda Rasulullah SAW. Sehingga inilah yang menjadikan tatkala seorang muslim membaca hadis Nabi SAW seperti Nabi itu masih berada di hadapan dia. Seperti dia masih mendengar sabda Nabi SAW. Ini merupakan sabda yang masih akan terus hidup sampai Allah SWT mewariskan dunia ini kepada orang-orang yang bertak bertakwa. <clears throat> hadis yang <clears throat> kita baca pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan hadis bejana orang-orang kafir. Abi Sa'labah al fushani bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna bi ardi ahli kitab." Sesungguhnya kami adalah masyarakat yang hidup di kalangan ahli kitab. Yang dimaksud dengan ahli kitab di sini adalah Yahudi dengan Nasara. Yang dimaksud dengan ahli kitab di sini adalah Yahudi dan Nasara, yaitu orang-orang yang punya kitab suci yang agamanya asal usulnya adalah agama dari langit. Dan ini kita ketahui Yahudi dan Nasara. Yahudi kitabnya adalah <clears throat> Taurat yang Allah turunkan kepada Musa alaihi assalatu wassalam. Kemudian yang kedua adalah Nasara yang kitab suci adalah Injil yang Allah turunkan kepada Isa alaihi wasallam. <clears throat> Kemudian ahli kitab ini sebagaimana kita terangkan bahwasanya mereka memiliki beberapa kekhususan yang tidak diberikan hukumnya kepada orang-orang kafir yang lain. Orang ahli kitab ini Yahudi dan Nasara setelah diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam dikatakan kafir juga. Sebagaimana agama yang lain juga dikatakan kafir. Akan tapi ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara ini memiliki keistimewaan, memiliki beberapa hukum yang berbeda dengan orang-orang kafir yang lain. Seperti di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat" dalam surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat." Hari ini kata Allah, aku halalkan yang baik-baik untuk kalian. Kemudian Allah katakan, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum." Makanan ahli kitab halal untuk kalian dan makanan kalian halal untuk mereka. Yang dimaksud dengan makanan di sini apa? Para ulama di antaranya Abdullah bin Abbas, sahabat ahli tafsir mengatakan ta'am di sini artinya dabaih. Ta'am di sini adalah maksudnya adalah sembelihan. Berarti maksud ayat mengatakan wa itu ahli kitab halal lakum. Sembelihan ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara halal untuk kalian. Halal untuk kalian. Kapan sembelihan mereka tidak halal? Tatkala kita melihat bahwasannya mereka itu menyembelih dengan menyebut selain nama nama Allah. Sama seperti seorang muslim. Hukum asal sembilan orang muslim adalah halal. Maka tak kala kita diberikan sembilan oleh seorang muslim, kita tidak perlu bertanya apakah Anda menyembelihnya dengan menyebut nama Allah atau tidak. Karena hukum asalnya sembilannya adalah halal. Namun tatkala kita melihat teman kita, saudara kita menyembelih dengan tidak menyebut nama Allah, maka jelas di sini sembelihannya haram untuk dimakan. Begitu juga ahli kitab. Hukum asal sembilan ahli kitab adalah halal kecuali tatkala kita lihat dia menyembelih dengan menyebut nama nama selain selain Allah Subhanahu jalla wa ala. <clears throat> Ini yang pertama, kata Allah, "Fa'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum." Kemudian kesimpulan mereka yang kedua, "Wal muqtanatu minal ladzina utul kitab." wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya dari kalangan ahli kitab itu boleh kalian nikahi kata Allah dalam surat Al-Maidah. Al-muhsanat minal ladzina utul kitab halul lakum. Orang-orang wanita-wanita dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasara yang menjaga kehormatan dirinya. Yang maksud dengan menjaga kehormatan dirinya di sini adalah tidak membuka auratnya. Wanita yang selalu menjaga kehormatan dirinya tidak membuka auratnya di hadapan lelaki yang bukan mahram. Jadi kalau seandainya wanita ahli kitab ini adalah wanita yang selalu membuka auratnya di hadapan orang lain, maka dia diharamkan untuk dinikahi. Karena dahulu ahli kitab itu pakai jilbab. Ahli kitab dahulu mereka juga tidak keluar dari rumah kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Mereka sama seperti muslimat, ya sama seperti kaum wanita muslim muslimah yang sepertinya yang boleh dinikahi sedangkan kalau mereka selalu membuka aurat tidak menjaga kehormatan dirinya maka tidak dibolehkan untuk dinikahi <clears throat> kemudian Abi Sa'lab al-Husani mengatakan apa na'kulu fi an ya Rasulullah apakah kami boleh untuk makan di bejana-bejana mereka, di tempat-tempat mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, La ta'kulu fiha illa alla tajidu fiha gairaha, falsiluha wa kulu fiha. Nabi SAW mengatakan, jangan kalian makan pada bejana-bejana mereka. Kecuali apabila kalian tidak dapatkan bejana yang lain. Kecuali apabila kalian tidak dapatkan bejana yang lain. Farsiluha maka gunakanlah itu tapi dengan catatan dicuci dahulu kemudian baru diguna, digunakan. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dari sini jelas bahwasanya hukum asal bejana orang kafir ahli kitab apalagi yang lain tidak boleh dipakai kecuali apabila kita tidak dapatkan bejana atau tempat untuk makanan kita, tempat untuk minum kita, kecuali bejana dari mereka maka boleh digunakan dengan catatan dicuci dahulu kemudian baru digunakan. Ini hadis nah dari Nabi alaihi salatu wasallam jelas. Dari Nabi alaihi salatu wasallam dan riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Imran bin Husain. <clears throat> Hadis ini juga riwayat Bukhari Muslim dalam hadis yang panjang, redaksinya panjang, yaitu tatkala Nabi alaihi assalatu wassalam berada dalam suatu pertempuran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kehabisan air bersama para sahabatnya. Sehingga akhirnya Nabi SAW perintahkan dua orang sahabatnya untuk mencari air. Diperintahkan oleh Nabi SAW dua orang sahabatnya untuk mencari air. Di antara salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Nabi SAW perintahkan dua sahabatnya mencari air. <clears throat> Maka berangkatlah sahabat, dua, sahabat ini mencari air. Tidak dapat, kemudian mereka terus mencari sampai akhirnya mereka bertemu dengan seorang wanita musyrikah. Bukan ahli kitab, tapi wanita musyrik, penyembah berhala. Maka mereka dapati wanita ini sedang mengendarai seekor onta dan sedang membawa dua kirba, dua apa namanya? Dua apa namanya istilahnya? ya tempat tempat air yang terbuat dari dari kulit ya kulit yang e, dibuat ya dibuat apa namanya untuk tempat tempat air kirbah namanya dalam bahasa Arabnya dua besar ya dua kantong ya kita katakan dua kantong yang terbuat dari kulit besar di dalamnya ada air maka sahabat ini mengatakan meminta kepada wanita ini untuk <clears throat> e, diberikan kepada mereka air karena mereka jumlahnya banyak dan membutuhkan air maka wanita ini tidak memberinya maka akhirnya diperintahkan Ali bin Abi Thalib meminta kepadanya untuk datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Untuk datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Maka datanglah perempuan tadi kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi memintanya tapi perempuan ini tetap menolak hingga akhirnya Nabi SAW mengatakan bahwa saya kami akan mengambil air ini tanpa mengurangi hakmu, tanpa ini. Maka akhirnya dibukalah air tadi dan diambil oleh Nabi alaihi salatu wasallam dibagikan kepada seluruh para sahabat yang jumlahnya sangat banyak, ribuan jumlah mereka Eh, kemudian wanita ini memperhatikan dari atas dari atas untanya. <clears throat> Diperhatikan terus oleh wanita ini bagaimana yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, sehingga dikatakan bahwasanya air tadi pun dibagikan para para sahabat. Kemudian setelah selesai semua bejana para sahabat sudah dipenuhi air dan mereka sudah berwudhu dan sebagainya, sudah mandi dan sebagainya, maka air tadi pun dikembalikan kepada wanita. Apa kata wanita ini? Sesungguhnya air tadi sama sekali tidak berkurang bahkan hampir-hampir air tadi maka apa namanya makin bertambah bertambah hampir keluar yaitu tumpah mengalir dari bejananya karena dia lihatnya air tadi bukan malah kurang angkat tapi makin makin banyak sehingga perempuan ini pun pulang kepada kaumnya dengan mengatakan ji itu min asharina awin nabi <clears throat> sesungguhnya aku datang kepada kalian baru saja kembali dari seorang yang ada dua kemungkinan dua kemungkinan pada dirinya kalau dia bukan tukang sihir yang paling hebat maka dia adalah seorang seorang nabi. Aku datang dari kalian dari dari satu orang yang ada dua kemungkinan pada dirinya. Kalau dia bukan orang sihir yang paling hebat, maka dia adalah seorang nabi. Akhirnya kaumnya pun masuk, semuanya masuk ke dalam Islam. Pendalilan tinggi dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam mengambil air dari bejana orang kafir. Bejana orang kafir. Dan sebagaimana dalam hadis pertama kita ketahui bahwasanya berjana orang kafir hukum asalnya adalah tidak tidak boleh. Kalau dikatakan tidak boleh, bahkan dibolehkan kalau setelah dicuci, ini menunjukkan berjana orang kafir hukum asalnya adalah najis. Hah? Najis. Kenapa? Karena kalau kita memakai harus dicuci dahulu. Berarti hukum asalnya najis. Tapi kalau kita lihat pada hadis yang kedua, sama-sama riwayat Bukhari dan Muslim, sama-sama riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadis yang kedua, Nabi SAW sepertinya e, menyelisihi apa yang telah beliau sabdakan. Dilarang akan tapi ini tanpa dicuci, airnya langsung dipakai. Padahal bejananya sudah dikatakan oleh Nabi SAW itu najis. Bejananya najis. Tapi kenapa airnya? Ya tentu saja kalau bejana najis maka airnya tidak boleh tidak boleh dipakai. Apalagi kalau kita ngambil pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya air tadi kalau kurang dari dua kulak maka berubah atau tidak warna bau dan rasanya tetap dikatakan bahwasanya air tadi adalah air najis. Karena itu para ulama mengambil jalan tengah dalam pembahasan dua hadis ini. Kalau mereka ingin menggabungkan hadis sama-sama sahih ini, mereka mengambil jalan tengah. Apa yang mereka lakukan? Mereka katakan bahwasanya larangan Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya bejana ahli kafir adalah najis adalah bejana-bejana atau tempat-tempat yang memang kemungkinan besar adalah najis. Seperti kita lihat bahwasanya keluarga ini yang kafir, <clears throat> keluarga ini yang ahli kitab Yahudi Nasara adalah orang yang selalu memasak masakan yang najis. Kita lihat. Maka kalau demikian keadaannya, maka kita tidak boleh memakai bejana tadi kecuali kalau terpaksa, terpaksa itu pun setelah kita cuci. pun yang tidak seperti ini, ya karena kala ada <clears throat> Yahudi atau Nasara yang bahkan berkeyakinan babi itu haram anjing itu haram. Ada berkeyakinan seperti ini. Tatkala mereka berpegang eh, kita dengar dengan Injil yang namanya Injil Barnabas kata mereka. Di Injil itu juga diharamkan babi, juga diharamkan anjing dan yang yang diharamkan oleh kaum muslimin. <clears throat> Bahkan minum khamar juga haram di Injil ini. Minum khamar juga haram di Injil ini. Jadi hukumnya hampir sama dengan kaum muslimin katanya. Maka kalau seperti ini keadaannya, maka kita ambil pada hadis yang kedua. Jadi seperti penggabungan hadis. Jadi kalau memang kemungkinan besar tempat ini adalah tempat yang telah digunakan untuk perkara yang najis, maka hukum asalnya adalah najis dan tidak boleh dipakai kecuali terpaksa. Itu setelah dicuci. Adapun bejana atau tempat-tempat yang kemungkinan besar tidak dipakai untuk perkara yang najis, maka hal ini adalah hukumnya boleh untuk digunakan untuk digunakan sebagaimana yang telah jelas sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam <clears throat> Eh, pembahasan bab izalatin najas fi Wabayaniha. Pembahasan berkaitan dengan tata cara menghilangkan perkara yang najis. Bagaimana tata caranya? Beliau akan sebutkan beberapa hadis yang semuanya sahih e, dari Bukhari Muslim atau dari ulama yang lain atau ahli hadis yang lain seperti Imam Ahmad Tirmizi akan lebih hadis ini adalah semuanya hadis sahih. E, yang pertama beliau membawakan hadis tentang khamr membawakan hadis tentang khamar, minuman keras. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhadhu khallan. Qala la. hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik pernah ditanya, apakah boleh seorang itu menjadikan khamar, khamar dia yang yang sudah menjadi khamar kemudian dia jadikan khallan juga. Ya, dia rubah menjadi Cuka itu dibiarkan sehingga dia berubah menjadi cuka. Maka Nabi SAW melarang perbuatan seperti ini. Para ulama berpendapat bahwa larangan ini menunjukkan bahwasanya khamar adalah najis. Khamar adalah najis. Ini sebagian pendapat. Tapi eh, dalam hal ini sebetulnya tentang apakah khamar itu najis atau tidak, ini masih dalam apa namanya masalah yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. <clears throat> yang berpendapat khamar itu adalah najis, mereka berdalil dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah juga, "Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fastanibuhu la'allakum tuflihun." Sesungguhnya khamar minuman keras, kemudian juga judi mengadu nasib dengan anak panah. yang mengadu nasib dengan anak anak panah semua adalah najis. Jadi para ulama yang mengatakan khamar itu najis mengatakan bahwasanya dalam ayat ini dikatakan khamar apa? Rijis. Dan rijis <clears throat> rijis itu dalam bahasa Arab artinya najis. Rijisun dalam bahasa Arab artinya najis. Jadi dengan ayat ini mereka berpendapat bahwasanya khamar adalah najis. Dengan demikian kalau seandainya khamar mengenai baju atau celana atau tangan, maka semuanya harus dicuci, harus dicuci karena khamar itu najis. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan khamar tidak tidak najis. Khamar tidak najis. Tapi sekali lagi kita ingatkan ya, tatkala beda antara najis dengan haram, beda antara najis dengan dengan haram sehingga tidak tidak salah paham dalam hal ini. Khamar kita katakan haram, kita katakan haram. Tapi apakah najis? Terjadi perselisihan. Terjadi perselisihan. Jadi setiap perkara yang najis pasti haram. Setiap perkara yang haram belum tentu najis. Sama seperti haram ini masih terjadi perselisihan. Ulama yang berpendapat bahwasanya khamar tidak najis mereka berdalil diantaranya dengan dalil pemahaman hadis ya, dalilnya pemahaman hadis. E, mereka mengatakan bahwa tatkala khamar diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala turun firman Allah innamal khamru wal maisiru wal anfabu wal azlam rijsun min amali syaitan, mereka berpendak mereka mengatakan hadis telah sabit dari Sahih Bukhari dan Muslim mengatakan bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala khamar diharamkan, mereka menumpahkan khamar di jalan-jalan kota kota Madinah. Bahkan tatkala ada seorang sahabat, tatkala ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW membawa satu kirbah, ya, membawa satu kirbah khamar, um, menghadiahkan kamar ini kepada Nabi alaihi wasallam. Maka dikatakan bahwa Nabi SAW mengatakan, "Amma alim ta'annaha hurrimat?" Ya pulang, apakah engkau belum tahu bahwasanya kamar itu sudah sudah haram? Ya, sahabat ini memberikan hadiah kamar kepada Nabi. Nabi bilang, "Apakah engkau belum dengar? Apakah belum sampai kepada mukabar bahwasanya kamar itu haram maka ada seorang sahabat yang berbisik dengan sahabat ini dia bisik mengatakan jual saja Omar tadi jual saja maka Nabi tanya apa yang kalian berdua bisikan maka sahabat ini mengatakan ya Rasulullah sesungguhnya aku memberikan isyarat memberikan eh, apa namanya masukan kepada dia agar Omar ini di, dijual maka Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala kalau sudah mengharamkan sesuatu maka harganya juga haram. Ini kaidah ada sebagian orang mengatakan saya kan tidak makannya. Saya ambil cuman uangnya. Maka uangnya dengan memakannya juga sama. Hamar haram untuk diminum. Kalau dijual uangnya juga juga haram. <clears throat> Bahkan ada sebagian bilang <clears throat> saya tidak memakan dan saya tidak menggunakan uangnya akan tapi saya sedekahkan. Disedekahkan. Ini juga tak sama bahkan parahnya lebih parah lagi yaitu memberikan makan orang lain dengan perkara yang haram. Ini kata Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga akhirnya Nabi SAW kemudian menumpahkan kamar tadi di hadapan beliau alaihi salatu wasallam. Menumpahkan kamar. Kalau seandainya kamar tadi najis, tentunya Nabi SAW tidak akan menumpahkan hal itu di dekat beli beliau alaihi salatu wasallam. Kemudian mereka menjawab eh, apa namanya? <clears throat> pendalilan ulama. Ini biasa ya dalam dalam fikih ini biasa Sebagian ulama berpendapat A misalnya, mereka tentunya berdalil dengan Quran dan hadis. Tidak ada pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak berpijak dengan Quran dan hadis. Semuanya berpijak dengan Quran dan hadis. Dan yang menyelisih mereka juga berpijak dengan Quran dan hadis. Kalau penyelisihan tidak berpijak dengan Quran dan hadis, maka ini tidak dipakai sama sekali. Jadi perselisihan di dalam lingkaran ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah perselisihan yang sama-sama menggunakan Quran dan hadis. Karena itu para ulama tatkala terjadi perselisihan, mereka sama-sama menguatkan pendapat mereka dengan dalil. Kemudian dalil ulama ini dibantah dengan beberapa keterangan. <clears throat> Seperti misalnya dalil ulama yang mengharamkan khamr. Mereka mengatakan firman Allah SWT ya ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan dalam ayat itu kata ulama yang mengatakan bahwasanya khamr tidak tidak najis, dalam ayat itu Allah sebutkan beberapa hal yang semuanya dikatakan najis. Pertama Allah katakan khamar. Yang kedua judi. Yang kedua judi. Yang ketiga mengadu nasib dengan menggunakan panah. Ini biasa orang Arab lakukan. Orang Arab jahiliyah dahulu kalau mau pergi dia bawa busur-busur panah di tempatnya, datang ke dukun atau datang ke penjaga berhala. Jadi berhala di satu tempat seperti berhala Hubal itu punya sadana namanya yaitu penjaga, juru kuncinya. Maka mereka datang kepada kepadanya. Tuan, saya mau pergi apa namanya? bersapa melakukan perjalanan dagang ke Syam atau ke Yaman. Maka saya ingin meramal nasib saya. Saya ingin meramal dan di setiap eh, busur-busur uh, panah ini diberikan kertas di antaranya ada bacaan lanjutkan perjalanan jangan lanjutkan perjalanan. Dan juga ada ada mudarat nanti akan menimpamu atau engkau akan berhasil di perjalanan itu. Maka di, setelah dilakukan tata cara peribadatan dengan hubang, maka juru kunci tadi mengambil dengan acak, mengambil dengan acak, kemudian dibuka. Setelah dilihat apa hasilnya, kalau di sana dilarang, maka orang Arab jahiliyah ini tidak jadi berangkat. Ini meramal dengan menggunakan anak anak panah. Jadi ada tiga hal, kamar, judi dan mengundi nasib dengan anak panah. Dikatakan oleh Allah semuanya rijis, najis. Sekarang tatkala dikatakan kamar. taruhlah kita katakan kamar najis. Tapi bagaimana dengan anak panah yang dikatakan najis? Bagaimana dengan judi yang dikatakan najis? Ini menunjukkan bahwasanya najis di sini bukan najis fisik, bukan najis karena terpegang kemudian harus di dicuci bukan akan tapi najis di sini karena min amali syaitan termasuk amalan amalan syaitan jadi najisnya karena dia termasuk perbuatan syaitan jadi bukan najis yaitu kalah terkena harus di, dicuci dengan air jadi seperti ini jadi insya Allah pendapat yang paling kuat mengatakan bahwasanya khamr tidak tidak najis ya walaupun ada pendapat yang lain wallahu taala alam Kemudian, jadi sebetulnya pengarang di sini memasukkan hadis khamr ke dalam eh, apa namanya bersuci dari perkara najis <clears throat> ini menunjukkan bahwasanya beliau berpendapat khamar hukumnya adalah najis akan tapi semuanya kita katakan di sini ada khilaf antara para ulama kemudian setelahnya hadis dari Amr bin Farijah <clears throat> hadis ini Imam Ahmad Termidi dan disahihkan oleh Al Imam At-Tirmidzi An Amr bin Farijah radhiyallahu taala anhu qala Fatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasinu ala katibayya. Dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami di Mina. Berkhutbah di hadapan kami di di Mina. Sedangkan waktu itu Nabi SAW berada di atas kendaraannya, yaitu seekor onta. Jadi Nabi berkhutbah, waktu itu beliau sedang berada di atas seekor onta. Kemudian Amr bin Kharijah mengatakan, Amr bin Kharijah waktu itu berada di bawah Nabi Salam dengan memegang kekang onta. Supaya onta tadi tidak tidak pergi. Karena Nabi sedang berkhutbah di atasnya. Maka beliau katakan walu'aduha yasilu ala katifaya. Air liur onta tadi mengalir di di bahu beliau. Fal, uh, radhiyallahu taala anhu Air liur onta mengalir di bahu bahunya Amr bin Kharijah radhiyallahu taala anhu arba. Apa faedah yang diambil oleh ulama fikih dalam hadis ini? Mereka mengatakan bahwasanya liur unta tidak tidak najis. Liur unta tidak najis. Karena itu mereka berpendapat sesuai dengan yang dikatakan dalam syarah hadis. Ini menunjukkan bahwasanya semua yang keluar dari binatang yang dihalalkan untuk dimakan dagingnya tidak tidak najis. Air liur bahkan kotorannya, kencingnya, air liurnya semuanya itu tidak tidak najis. Tidak najis. Kecuali ada sebagian ulama yang mengecualikan yang yang najis adalah darah. Yang najis adalah darahnya. Yang najis adalah darahnya. Jadi darahnya dikecualikan hanya darah. Ini juga termasuk dalam hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Mereka memperselisihkan masalah darah. Para ulama kita memperselisihkan masalah darah. Apakah darah itu najis semuanya atau ada yang najis ada yang tidak? Sebagian pendapat semua darah yang mengalir yang mengalir maka hukumnya najis. Darah apa saja dia? Baik darah binatang yang diharamkan untuk dimakan dagingnya ataupun binatang yang dihalalkan untuk dimakan dagingnya. Tetap kalau dia mengalir maka hukumnya najis. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, tidak ada darah yang najis kecuali darah haid dan darah nifas. Tidak ada yang najis kecuali darah haid dan darah nifas. Mereka semua juga ber, apa namanya berargumentasi dengan dalil-dalil tersendiri. Yang mengatakan najis mereka juga punya dalil. Yang mengatakan tidak najis mereka juga punya punya dalil. Sebetulnya mungkin sebagian kita bertanya-tanya, apakah hal ini sangat membingungkan mungkin ya? Jadi gimana Ustaz? Bingunglah kami ada berpendapat najis, ada berpendapat tidak. Yang ingin kita tekankan dalam hal ini sebetulnya dalam masalah fikih, kalau dalam masalah fikih tidak masalah terjadi perselisihan. Dalam masalah fikih tidak masalah terjadi perselisihan. Jadi kalau seandainya ada di antara kaum muslimin yang berpendapat darah yang mengalir Baik, kita lanjutkan. Jadi per, perselisihan di kalangan umat Islam yang berkaitan dengan fikih itu tidak mengapa. Hanya saja dilarang itu perselisihan dalam bab akidah. Dalam bab keyakinan, rukun iman, pembahasan tentang iman, pembahasan tentang tauhid, pembahasan tentang akidah, maka sama sekali tidak boleh terjadi perselisihan. Yang menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah dalam pembahasan akidah, maka dia keluar dari jalur ahlus sunnah wal jamaah. Tapi dalam masalah fikih tidak tidak mengapa terjadi perselisihan. Kalau ada sebagian kaum muslimin berpendapat bahwasanya dia saya berpendapat darah itu semuanya najis kecuali darah haid dan darah nifas. Dengan dalil ini dengan dalil ini terserah Anda. Kalau ada berpendapat bahwasanya semua darah najis kecuali darah yang sedikit yang dimaafkan. Seperti kalau orang mimisan keluar sedikit itu tidak masalah. Tapi kalau sampai banyak maka najis sehingga membatalkan sholat batalkan salat. Si juga tidak masalah. Ya. Akan tetapi yang perlu ditekankan di sini, tak kalah kita mengatakan tidak masalah berselisih di dalam pembahasan fikih, selama perselisihan tadi sama-sama pakai dalil. Sama-sama ada Qur'annya, sama-sama ada hadisnya. Tapi kalau tidak Tapi kalau tidak pakai dalil, maka dilarang. Oh saya berpendapat demikian, saya berpendapat ini, saya menyelisih pendapat sebagian kaum muslimin. Tatkala kita tanya mana dalilnya, mana Qurannya, mana hadisnya, tidak ada maka di sini dilarang. Jadi perselisihan ulama kita, baik mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab e, Maliki atau mazhab-mazhab yang lain, karena mazhab itu sebetulnya dalam dunia Islam bukan hanya empat, akan tapi sebetulnya yang empat ini yang tersebar luas di kalangan kaum muslimin. Tapi ada mazhab Zahiri, mazhab Imam Auza'i, Bahkan Imam Bukhari juga punya mazhab tersendiri sebetulnya. Itu nggak masalah kita pakai mazhab yang mana saja. Akan tapi yang jadi patokan semua permasalahan yang kita yakini harus kembali kepada dua hal yang sudah disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Harus ada firman Allah, harus ada sabda Rasulullah SAW. Jadi jangan bingung dalam hal ini. Tidak masalah kita berpendapat ini tidak masalah kita berpendapat yang lain dalam bab fikih akan tapi dengan catatan sama-sama harus pakai alasan atau dalil keterangan dari Allah dan dari Rasul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dalam khamar, ada yang berpendapat khamar najis, terserah, silakan berpendapat dengan khamar yang najis, pakai dalil. Ada yang berpendapat tidak najis, terserah, silakan. Kalau pakai pakai dalil begitu seterusnya dalam pembahasan uh, fikih Islam. Ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Kemudian uh, jadi jelaslah bahwasanya Nu'ah uh, eh, sahabat ini tatkala memegang tali kekang onta Nabi Salam kan Nabi Salam sedang berkhutbah di Mina onta ini mengeluarkan air liur sehingga mengalir di pundak sahabat ini maka dari sini ulama berpendapat bahwasanya seluruh apa yang keluar dari binatang yang dibolehkan untuk dimakan dagingnya adalah tohir, suci dan tidak najis. Karena itu mereka juga hiaskan dengan binatang-binatang yang lain seperti ayam, sapi, kerbau dan yang lain-lainnya. Semua kotorannya, air kencingnya, e, liurnya itu tidak tidak najis. Bahkan sebagian mengatakan darah juga tidak najis, kecuali sebagian ulama mengatakan darah itu najis. Eh, sesuai dengan hadis juga bahwa Nabi SAW juga perintahkan kepada beberapa orang yang sakit di kota Madinah dan tidak betah tinggal di kota Madinah, Nabi SAW perintahkan mereka untuk meminum susu unta bersama dengan air kencingnya. Meminum susu onta bersama dengan air kencingnya menunjukkan bahwasanya air kencing onta tidak na tidak najis wallahu taala alam. Kemudian hadis selanjutnya tentang mani. Hadis selanjutnya tentang air mani, najis atau tidak. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya, thumma yakhruju ila salati fi dhalika as-sawt wa ana anzuru ila asabil ghusli fihi muttafaqun alaih." Wa li muslimin laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam barkan fa yusalli fihi. Wa fi labdillah laqad kuntu ahaqquhu yabisan bi dhufri fi thawbi fi thawbihi. Hadis banyak redaksinya yang sama-sama dari Bukhari dan Muslim. Dikatakan dari Aisyah, dia mengatakan adalah Rasulullah SAW yang sinul mani. Beliau itu mencuci bekas air mani yang mengena di baju beliau alaihi salatu wasallam. Beliau cuci, summa yakhruju ila salah, kemudian beliau keluar dengan menggunakan baju tadi. Ya, setelah beliau cuci, dia keluar dengan menggunakan baju tadi. Wa ana anzuru ila athari ghusli dan aku melihat bekas cucian. bekas cucian tadi. Berarti di sini Nabi SAW tidak mencuci semuanya. Nabi hanya mencuci tempat yang terkena mani. Aisyah mengatakan saya melihat bekas apa namanya yang terkena mani yang sudah dicuci oleh Nabi Alaihi Wasallam. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dikatakan aku kata Aisyah radhiyallahu taala anhu eh, radhiyallahu taala anha aku apruku min Rasulillah. Aku menggaruk mani yang sudah mengering dari baju Nabi alaihi salatu wasallam dengan beberapa garukan digaruk pakai kukunya kemudian setelahnya Nabi gunakan baju tadi untuk salat Nabi SAW gunakan baju tadi untuk salat dalam riwayat lain dikatakan dengan jelas yaitu mani tadi dalam keadaan kering jadi di sini dibedakan antara mani yang basah tatkala mengena yang masih basah tatkala mengenai pakaian, kemudian mani yang mengenai pakaian dan sudah mengering. Yang basah dicuci. Yang kering tidak masalah untuk digaruk. Dari dalil ini, sebagian ulama berpendapat bahwasanya mani itu tidak tidak najis. Mani tidak najis. ya mani tidak najis. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu taala hanya sekedar menggaruknya. Hanya sekedar menggaruknya. Kemudian Nabi salat pakai baju itu salat. Kalau seandainya mani najis, maka tidak hanya cukup untuk menggaruk dia harus dicuci sehingga jelas bersihnya, jelas hilangnya karena dia perkara yang yang najis. Ini satu, uh, pendapat. Dan ini pendapat yang kuat. Kenapa? Karena kalau seandainya kita mengatakan bersih mandi najis, maka tubuh kita dibuat dari diciptakan Allah melalui perantara air yang najis. Dan ini sulit. Dan ini sulit ya. Seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang diangkat derajatnya, Bahkan lebih mulia bahkan dari malaikat kalau dia melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dikatakan bahwasanya asal muasalnya dari sesuatu yang najis. Yang itu pendapat ulama mengatakan bahwasanya mani itu tidak najis dengan dalil ini. Dengan dalil ini. Sebagian yang lain mengatakan mani najis. Bukan berarti tatkala digaruk oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan mandi tadi dalam keadaan sudah kering tak kalah digaruk bukan berarti menunjukkan perkara yang najis. Bahkan itu menunjukkan perkara itu najis. Kenapa? Karena harus harus apa? Digaruk. Bahkan kalau basah harus dicuci. Ini bukan menunjukkan bahwa tak kalah digaruk kemudian kita berpendapat dia tidak najis. Akan tapi karena digaruk oleh Aisyah sehingga harus dihilangkan ini menunjukkan mandi tadi adalah najis. Nah, lihat bagaimana apa namanya e, perselisihan itu terjadi dalam memahami satu hadis yang berbeda pemahamannya. Ya, karena itu tidak aneh ya terjadi perselisihan dalam fi dalam fikih. Bahkan sampai 20 pendapat, sampai 50 pendapat ini ada. Akan tapi catatannya sebagai kita terangkan tadi masalah yang kita pegang semuanya harus berlandaskan dengan Quran dan hadis. Itu saja masalahnya. Jadi demikian. Jadi ada berpendapat mandi najis, ada berpendapat mandi tidak tidak najis. Yang paling kuat insya Allah taala mani tidak tidak najis. Yang paling kuat Allah taala mani tidak najis. Tapi tatkala dikatakan mani tidak najis bukan berarti kemudian seorang muslim itu apa namanya bertasahul ya, berlemah-lemah dalam hal mani. Maka tatkala ada bekas di baju maka hendaknya dia cuci karena itu termasuk perkara yang menjaga kebersih menjaga kebersihan. Jadi demikian. Wallahu taala e, kita dengar istilah ada mani, ada madi, ada wadi, ada baul. Mani, madi, air kencing dan juga wadi. Ini harus dipahami ini empat ini. Ini Islam ini ya. Lagi lagi. Ini harus dipahami empat ini. kadang -kadang ada orang bilang malam bahas masalah itu. Islam mengatakan Sampai seorang wanita datang kepada Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, seorang wanita ansar. Aisyah mengatakan, Rahimallah nisa ansar. Semua Allah merahati wanita ansar. Lam al haya min ayat faqah nafiddin. Wanita ansar itu tidak menghalangi mereka rasa malu yang diberikan oleh seorang wanita tatkala mereka mau belajar agama. Jadi rasa malu itu mereka kesampingkan tatkala mereka mau belajar agama. Karena itu ada seorang wanita datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Wanita Ansar mengatakan, "Ya Rasulullah, halil mar'ati min ghuslin idza hiya istalamat?" Ya Rasulullah, apakah wanita harus mandi wajib tak kala dia mimpi basah? Maka Aisyah atau Ummu waktu itu langsung mengatakan, "Fadhhatin nisa." Wahai perempuan, kok udah hilang ini? <laughs> Masuk waktu. Jadi uh, Ummu Salam mengatakan ya, ya wahai wanita sesungguhnya engkau telah membuat wanita malu di hadapan Rasulullah SAW. Hal-hal seperti ini, hal pribadi kenapa anti tanyakan? Maka wanita ini mengatakan Inna Allah la yuhibbul haya Allah itu tidak malu berkaitan dengan pertanyaan fikih. Dalam agama Allah itu tidak malu. Inna Allah la yastahi minal Allah itu tidak malu dari kebenaran. Ada itu harus ditanyakan. Maka Nabi sallallahu membenarkan pertanyaan wanita ini. Maka Nabi SAW mengatakan, Naam idah yara'atil ma' Ya, wanita tadi harus mandi wajib kalau seandainya dia melihat bekas ma mani. Ditanyakan dalam hal seperti hal pribadi. itu seorang muslim harus tahu hukum mani, hukum madi, hukum wadi, dan hukum air kencing. Kalau air kencing sudah maklum, bahasanya air kencing hukumnya najis. Mani terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan uh, suci, ada yang mengatakan nah, najis. Tapi kita katakan tadi yang kita pilih pendapat mengatakan bahasanya mani hukumnya uh, suci. Wadi yaitu suatu cairan yang keluar setelah seorang itu kencing. Karena kalau seorang setelah kencing buang air, buang air kecil, dia merasakan ada sesuatu setelah dia kencing. Dia merasakan ada sesuatu yang keluar setelah dia kencing. Ya agak kental sedikit ya, agak kental sedikit dan apa namanya ee, eh, bening ya, kental dan bening. Ini hukumnya sama seperti hukum air kencing. Najis. Ada ada yang yang yang keempat adalah madi. Madi itu adalah suatu cairan yang keluar dari seorang tatkala syahwatnya lagi naik, tapi dia bukan mani. Dia keluar tatkala syahwat sedang sedang naik dan dia cairan yang juga apa namanya sama seperti wadi cairannya, yaitu apa namanya bening dan agak kan agak kental. Dia bening agak kental, maka madi ini hukumnya antara mani dengan air kencing antara mani dengan air kenapa kita katakan antara Itu tatkala seorang itu keluar keluar mandi misalnya dia tidak harus mandi sebagaimana kalau keluar mani ya kemudian hukumnya tidak najis sebagaimana najisnya air kencing Nabi SAW katakan cukup bagi dia untuk apa untuk mencuci kemaluannya kemudian setelahnya berwudu berwudu. Jadi ada empat ya. Mani kita ambil pendapat mengatakan dia tidak najis, suci. Kemudian yang kedua, eh, air kencing bersama wadi sama-sama nah, najis. Sedangkan mani itu berada di antara keduanya. Dia tidak dikatakan hukumnya sama seperti mani sehingga akhirnya dia harus mandi janabah tatkala keluar dan juga tidak dikatakan najis sebagaimana air kencing. Jadi kalau keluar dia tidak dikatakan najis akan tapi cukup dengan membasuh kemaluan, mencuci kemaluan kemudian setelahnya mengambil air air wudhu. Wallahu taala alam. Mungkin hanya ini dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini semoga ada faedahnya Insya Allah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan pada pembahasan yang lain.